Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai apa? Keutamaan segenap para tabi'in. Yang mereka termasuk generasi para salaf. Sudah kita lewati, generasi para salaf itu dimulai dari zamannya para sahabat yang Rasulullah langsung memberikan rekomendasi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu generasi para sahabat kemudian yang setelah mereka yaitu siapa tabi'in kemudian yang setelah mereka yaitu siapa atba'u tabi'in itulah yang namanya generasi para salafun saleh bukan nenek moyang bukan mbah-mbah buyut kita bukan paham ya ini kan ajaran nenek moyang kita siapa nenek, siapa moyang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kita lihat para salafun salih adalah para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in. Itu perlu dipahami baik-baik itu. Allah musta'an. Karena biasanya orang-orang awam yang jauh dari ilmu, itu patokannya landasannya nenek moyang. Walau alam itu di mana aja sama saja, di Jawa, di luar Jawa sama aja. Di luar negeri pun sama aja. Paham ya? Nenek moyang andalannya. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala Wa illa fasmu tabi' umuman yashmal kulla man taba'a wa sara 'ala nahdi sahabah sahabat Rasulullah SAW min minal awalin alladzina ba'da sahabah wal akhirin. Kata beliau, wa illa nama tabi' yang mana tabi' itu pengikut. Pengikut itu maknanya umum, mencakup setiap orang yang mengikuti dan berjalan di atas jalannya para sahabat. Sejak dahulu eh, yang berjalan di atas jalannya para sahabat Rasulullah SAW sejak dahulu hingga apa? Hingga setelah para sahabat orang belakangan. Maksudnya yang menetapkan pengikut. Kita termasuk pengikut atau enggak? Pengikut atau orang belakangan pengikut juga. Oleh karena itu barakallahu fikum wa hafizakumullah perhatikan baik-baik. Naam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah dengan semakna fa ahlus sunnati wal jamaah atau wa madhabu ahli sunnah madhabun qadimun ma'ruf madhabnya ahli sunnah wal jamaah jalannya prinsipnya ahli sunnah wal jamaah adalah madhab yang sejak dahulu sudah diketahui ma'ruf sejak dahulu sudah ada nah barakallahu fikum kapan dahulu itu qabla an yakhluqallahu abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmada sebelum Allah Ta'ala menciptakan Abu Hanifah Sebelum menciptakan Imam Malik, sebelum menciptakan Imam Syafi'i, sebelum menciptakan Ahmad, madhab Ahlus sunnah sudah ada gitu loh. Jadi jangan jangan-jangan pembawa madhab Ahlus sunnah ini imam yang empat itu keliru. Sejak dulu sudah ada. Kenapa kata Syekhul Islam? Fa innahu madhhabus sahabat alladziina talaqqaw an Rasulillah an Nabihim sallallahu alaihi wasallam. Dikena, dikarenakan apa? Dikarenakan madhabnya ahlu sunnah itu adalah madhabnya para sahabat. Yang mereka mengambil langsung dari siapa? Dari nabi mereka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, waman khalafa fi dzalik kana muhtadi'an 'inda ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang menyelisih madhab para sahabat, berarti dia adalah muqtadi' pelaku bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi antum jangan gagal paham ya. Sebagian orang mungkin mengatakan ahli sunnah itu munculnya sejak zaman imam yang empat. Dulu nggak ada ahli sunnah. Kita katakan sejak dulu sudah ada. Sebelum Allah telah menciptakan siapa tadi? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Sudah ada sejak dahulu. Paham ya? Kenapa? Karena jalannya prinsipnya ahli sunnah itu adalah jalannya para sahabat. Yang mana para sahabat ngambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar akurat gitu loh. Jalurnya itu benar-benar akurat dan pasti. Paham ya? Jangan antum tertipu dengan apa? Para habaib, Habib fulan, Habib alan, ngaku keturunan Rasulullah. Eh? Rambutnya jatuh diambil barokah katanya. Allah musta'an. Ngeludah-ngeludahnya diambil usapkan barokah. Sebagian orang ada yang ekstrim seperti itu. Allah musta'an. Jangan barakallahu fiikum. Barokah itu dari siapa sih? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu minallah Barakah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar untayan mengenai apa barakallahu fikum Bahwasanya kita semuanya ini pun juga masuk dalam kategori apa? Tabi' pengikut. Walaupun orang belakangan. Kita lihat di sini. Walihada qala jalla wa ala lamma dzakara muhajirin wal ansar oleh karena ini Allah taala menyatakan tatkala setelah menyebutkan orang-orang muhajirin dan ansar walladzina jahu min ba'dihim yaqulun Rabbana إن Rabbana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا Oleh karena itu Allah Taala menyatakan setelah menyebutkan tentang orang-orang Muhajirin dan Ansar, walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah siapa ini? Setelah para sahabat. Na'am barakallahu fikum. Yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wal ikhwanina dan ampunilah saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang mereka lebih duluan masuk Islam, lebih duluan beriman. Wala taj'al fi qulubina ghilla dan jangan engkau jadikan di hati-hati kami ghilla Apa itu ghilla Kedengkian, hasad, iri. Hindari. Nah, enggak boleh kita dengki terhadap para sahabat. ladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah taala menjadikan di hati-hati kita kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, baik yang terdahulu maupun yang belakangan. Rabbana wa harab kami innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha lembut dan Maha penyayang. Wa hadhihi ayatu fiha raddun 'ala ar-rafidah. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini ada bantahan terhadap Rafidah. Rafidah siapa pemimpinnya? Terus Abdullah bin Sabah, Al-Yahudi. asal Abdullah bin Sabah, Al-Yahudi itu pemimpin Syiah Rafidah. Munculnya saat itu di zaman siapa? Abdullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hulu, ekstrim hulu ekstrim, berlebih-lebihan menyanjung Ali hingga apa? Sampai mengangkat Ali itu sebagai Allah bayangkan. Ya Ali antallahu akal Wahai Ali itu kamu itu benar-benar Allah. Bayangkan, perhatikan baik-baik Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kelompoknya dikenal dengan As-Sabaiyah. Paham ya? Ini termasuk pecahan Syiah Rafidhah hati-hati barakallahu fikum. Bantahan kepada Syiah Rafidhah alladzina yubghiduna sahabata Rasulullah SAW bihim perhatian baik-baik yang mana mereka membenci para sahabat Rasulullah SAW dengan hati-hati mereka kecuali siapa siapa yang mereka senangi si Arafito itu dari kalangan sahabat Ali Husain Fatimah paham ya Ali Husain Fatimah paham ya? itu mereka senang sekali yang paling mereka benci siapa Eh? Abu Bakar, Umar, Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu antum eh, bisa nyaksikan langsung mungkin kalau menjumpai apa mungkin lingkungan Syiah Rafidah atau Syiah Zaidiyah itu mereka sudah mulai apa nampak sedikit demi sedikit. Allah musta'an. Jadi mereka enggak suka sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa kok enggak suka? Karena mereka menuduh Muawiyah itu merampas jabatan bapaknya Husain. Siapa maksudnya? Merampas jabatannya Ali bin Abi Thalib. Khilafatun nubuwah itu berapa tahun sih? 30 tahun kan? 30 tahun itu khilafatun nubuwah kepemimpinan nubuwah itu 30 tahun. Di akhir-akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu hampir terjadi pertumpahan darah. Paham ya? Antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang mendamaikan adalah anaknya atau putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa? Siapa? Eh? Siapa? Husain? Hasan. Kali ya Hasannya ya? Yang mendamaikan Hasan, tanazul. Mengalah demi apa? Menjaga persatuan kaum muslimin dan tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, orang Syiah Rafidah benci dengan Hasan ini. Hasan pengecut, Hasan penakut. Seharusnya dia mengambil jabatan bapaknya mengalahkan Muawiyah. Bayangkan itu. Nah, Allah musta'an padahal apa? Sudah nas khusus Rasulullah mengatakan innat nihada sanyit. Sesungguhnya ada pada anakku ini maksudnya ada cucuku itu seorang tuan. Sesungguhnya dialah seorang tuan, pemimpin. Kan pemimpin penduduk apa? surga dari kalangan para pemuda itu. Wala'alallaha an yusliha bihi bainal fi'ataini al minal mu'minin aw minal muslimin. Maksudnya ya, dan bisa jadi Allah taala nanti akan mendamaikan dengan sebab hasan tersebut dua kelompok kaum muslimin yang bertikai yang berselisih. Kelompoknya siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Damaikan. Nah, Syiah Rafidhah enggak terima. Jadi mereka cintanya senangnya dengan siapa? Husain. Terbunuh di tanah Karbala katanya, didolimi. Padahal kalau antum lihat sejarahnya dalam kitab apa kemarin? Lillahi tumanit tarikh akan nampak sebenarnya siapa sih yang bunuh Husain? Kalau ditelusuri mereka sendiri sebenarnya. Syiah sendiri sebenarnya. Cuman mereka nggak ngaku. Allah musta'an itulah yang dinamakan apa? Pengkhianatan. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa yatakallamuna fihim bi alsinatihim. Mereka berbicara tentang para sahabat dengan lisan-lisan mereka. Wa yal'anuna wa yukaffar wa yukaffiruna wa yukaffiruna sahabat Rasulullah sallallahu Itu yang benar yukafirun ya. Nah barakallahu fikum mereka melaknat dan mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah SAW. Walihada qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah oleh karena ini Syekhul Islam berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa namanya? Husain Ahmad bin Abdul Halim, kunyahnya Abdul Abbas Hasan. Nah, ingat-ingat ya, Ahmad bin Abdul Halim, kunyahnya Abdul Abbas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah." Ini penting termasuk prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. gak mencaci maki, gak menghina. Salamatu qulubihim, selamat hati-hati mereka. li Liqaulihi wala taj'al fi qulubina ghillah. Dikarenakan firman Allah taala, "Wahai Rabb kami, dan jangan engkau jadikan di hati-hati kami ghillah kedengkian. Wasalamatu alsinatihim dan keselamatan lisan mereka liqaulihi dikarenakan firman Allah taala yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman yang mereka mengatakan wahai rabb kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mereka lebih duluan beriman fahadil ayah fiha salamatul qulub wal alsun Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya itu. Maka di dalam ayat ini ada pendalilan selamatnya hati-hati dan lisan-lisan di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada manhajut tabi'in lahum ihsan inilah jalannya eh, orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik jadi kalau kita ingin selamat ikuti jalannya para sahabat ikuti jalannya para tabi'in, ikuti jalannya para atba'ut tabi'in, selamat Insya Allah taala. Tapi kalau kita ngikutin nenek moyang kita, belum tentu selamat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena biasanya yang mereka bawa itu adalah apa? Adalah warisan-warisan yang sumbernya bukan dari agama Islam. Allah musta'an hati-hati barakallahu fikum. Tapi kalau kita ngikuti para salafun saleh, ngikuti para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat tabi'in wa tabi'in, selamat dunia dan akhiratnya. Bismillah. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa jalla. amma man yujarrihu wa yaltamisul 'uyuba. Adapun orang yang mengkritik, menjarah dan mencari-cari kesalahan, hati-hati ini. Berani mencari kesalahan para sahabat berarti berani tanggung jawab karena neraka balasannya. Ngeri sekali barakallahu fikum. Jangan macam-macam. Laknat balasannya. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku kata Rasulullah, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat semua manusia. Ngeri barakallahu fikum. Mencaci maki aja enggak boleh apalagi apa? Membunuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hati-hati. Allah musta'an la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Kita lihat berikutnya lagi. Wa yushakkiku fi fadli sahabah aw yukafiruhum aw yal'anuhum. Dan juga ada pun orang yang membuat ragu, membuat ragu tentang keutamaan para sahabat atau justru mengkafirkan para sahabat aw yal'anuhum atau justru melaknat mereka, fa hadza mukhalifun li hadil Islam wa mu'adin li dinil Islam wa mu'adin lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan ini menyelisih petunjuk agama Islam dan bertentangan dengan agama Islam dan juga berseberangan bermusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hati-hati barakallahu fikum na'am jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlaknat sebabnya karena mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihi majma'in li'annahu idza ta'ana fi sahabatir rasul ta'ana fir rasul dikarenakan kalau orang tersebut mencaci maki para sahabat Rasulullah berarti dia mencaci maki siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah yang merintahkan. Kok dia malah mencaci maki para sahabat? Berarti dia mencaci maki Rasulullah SAW. Wata'ana fil Qur'an dan juga mencaci maki menghina Al-Qur'an. Allah yusni 'alaihim wa yamdahuhum. Yang apa? Yang mana Al-Qur'an menyanjung mereka dan juga memuji mereka. Ikhwan fitnah azza wa berikutnya Qaulun Nadim rahimahullah taala berkata Nadim rahimahullah taala perhatikan baik-baik eh, soal dikit lagi santai aja. Wa Maliku wa thumma akhuhum Abu Amrin al-Auza'i dzakal musabbihu. Kemudian berikutnya Malik. Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Dihafal ini. Paham ya? Nah, masa lalu berlalu berlalu. Yang dulu pernah menghafal pemain sepak bola diganti. Sekarang menghafal nama-nama sebagian para tabiin, para sahabat. Ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum karena caranya seperti ini, biar tertukar, terganti gitu ya. Jangan apa sampai sampai sampai saat ini masih ingat terus nama-nama artis, nama-nama pemain sepak bola, nama para sahabat bingung, jangan. Kita ganti barakallahu fikum. Wa Malikun, siapa tadi Malik? Malik bin Anas Abu Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Imam Darul Hijrah Malik bin Anas. Jangan tertukar dengan Anas bin Malik lain. Eh? Bedanya apa dengan Anas bin Malik Abdul Aziz? Kalau Anas bin Malik sahabat, Abu siapa kunyahnya? Abu Hamzah. Gelarnya khadimun Nabi sallallahu Jadi bedakan ya, ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Hah? Berapa tahun membantunya? 6 Berapa berapa tahun bantunya? 10 tahun. Paham ya? Ingatnya 10 tahun membantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas eh, Malik bin Anas, nah itu generasi tabi'in atau atba'u tabi'in? Antum? Atba'u tabi'in. Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Dinamakan Darul Hijrah karena saat itu beliau pernah mengajar di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana letaknya? Di Mekah atau Madinah? Di Madinah. Madinah Darul Hijrah. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah salah ya, Itu Malik bin Anas. Upayakan dihafal barakallahu fikum. Naam. Wasauri Sufyan tsauri summa Abu Amr Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i. Siapa namanya? Yusha' Lupa? Al-Imam Al-Auza'i siapa namanya? Apa? Abdullah bin Amr Al-Imam Al-Auza'i Abu Amr, kunyahnya Abu Amr. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah eh Abdullah bin Amr. Eh? Abdurrahman bin Amr. Jangan tertukar. Amin ya? Abu Amr, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Bukan Abdullah bin Amr ya. Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Naam. Yadkur mu'alifu rahimahullah taala al aimah Mu'alif menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan para imam. Wa minhum haula'il a'imah. Di antara mereka ada mereka para imam. Wa Malikun huwa Malik bin Anas imam Darul Hijrah. Ini dihafal benar-benar seperti ini. Imam siapa tadi? Abdurrazzaq Malik bin Anas digelar dengan imam apa tadi? Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Caranya bila mudah imam yang empat itu kunyahnya semuanya sama. Imam yang empat kunyahnya semuanya sama kecuali Abu Hanifah. Sudah selesai. Clear. Abu Hanifah, sudah satu tak. Paham ya? Abu Abdullah Malik bin Anas. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ya enggak? Caranya gitu caranya. Jadi imam yang empat semua kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Nah, pertanyaannya Abu Hanifah siapa namanya Abdullah? Eh, Nu'man bin Sabit. Nah, barakallahu fikum. Dan Nu'man bin Sabit itu namanya Abu Hanifah. Kita lihat di sini. Wasauri huwa Sufyan as-Sauri. Ini juga punya madhab. Ma'ruf zamannya ya. Nah, barakallahu fikum madhab. Tapi istilahnya apa istilahnya tidak sampai tersebar hingga akhir-akhir zaman. Tapi maksudnya apa? Di zaman beliau saat itu ada pengikutnya. Al-Auza'i imam ahli Syam. Auza'i dikenal imam ahli Syam. Wa min ba'dihim wa min ba'dihim fas-Syafi'i. Dan setelah mereka Syafi'i. Ingat ya. Syafi'i ini siapa namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah. Sudah kita lewat ini kan? Kunyahnya semuanya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Jadi satu paket sudah itu, dihafal. Satu paket ya. Imam yang empat kunyahnya siapa? ah Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah dah sudah ada Namanya Abu Hanifah Nu'man bin Thabit ya enggak Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Nah barakallahu fikum Ahmad bin Hanbal imamun fis sunnah atau imam ahli sunnah. Ya enggak? Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Orang-orang terdahulu ada yang mereka memiliki jiwa asabiyah fanatik hingga mereka mengatakan nan ana syafi'iyun katanya. Ana syafi'i. Walaupun mati hidup syafi'i. Kalau nanti aku mati, fatasyafa'u, Jadilah kalian menjadi madhab syafi'i. Asabiyah fanatik dia. Sampai akhir hayatnya pun ngomong kayak gitu. Pokoknya ana Syafi'i, mati hidup Syafi'i. Nanti kalau aku mati jadilah kalian pengikut Imam Syafi'i. Yang fanatik dengan Imam Malik juga sama. Ana Malikiyun. Aku adalah Maliki. Madhabku Maliki. Hidup mati Maliki. Paham ya? Kalau aku mati, ikutilah madhabnya Imam Malik. Yang Hambali juga ada. Ana Hambaliyun. Saat itu seperti itu. Orang asabiyah fanatik dari dulu sudah ada itu loh. Terus bagaimana al-sunnah? Sunni salafi, madhabnya syafi'i atau maliki atau hambali atau atau apa? Eh, barakallahu ashari. asy'ari. Eh? Kalau ada orang tanya kepadamu, ya Abdurrahman, apa madhab antum? Syafi'i atau Maliki milih mana coba? Sunni Salafi. Sunni Salafi artinya Sunni Salafi tidak bermadhab dengan madhab tertentu, mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil. Caranya gitu, mengambil madhabnya Abu Hanifah, mengambil madhabnya dengan Imam Malik, mengambil madhabnya Imam Syafi'i. Mengambil madhabnya Imam Ahmad yang tidak berseberangan dengan dalil. Karena mereka bukan hujjah. Al-hujjah Al-Quran was sunnah. Itu caranya gitu. Satu tutup yang terakhir. Barakallahu fikum. Wa Ahmadu huwa al-imamu Ahmad bin Hanbal. Ingat-ingat ya Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah kita lewati pembahasannya. Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Sangat pokok dan sangat kuat sekali beliau. Di dalam masalah apa? Nah saat itu mihnah. Mihnah itu fitnah fi khalqil Quran. Rakyat sipil semuanya saat itu diharuskan mengetapkan apa? Mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Perhatian baik-baik. Rakyat sipil saat itu diharuskan mengucapkan Al-Qur'an makhluk katanya. Imam Ahmad gak mau. Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an kalamullah baru makhluk. Beliau ditambo, disiksa, dipenjara hingga beliau pingsan tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah baru makhluk. Bayangkan, karena di balik beliau itu Puluh ribuan manusia menunggu. Bagaimana Imam Ahmad bin Mawqifnya? Ternyata Masya Allah, kuat sekali beliau. Sampai beliau diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah khair makhluk. Al-Qur'an ucapan Allah bukan makhluk. Ada beberapa aimah yang mereka apa? ketakutan, ketakutan dalam artian nggak mampu menahan tambukan, ngeri tambukannya. nggak mampu menahan tambukan siksaan penjara mereka menggunakan tauria, Ingat-ingat ya. ya. Tauriah itu suatu ucapan yang diucapkan oleh eh, si pengucap yang dipahami dengan pendengar yang mendengar lain. Jadi yang diinginkan oleh si pengucap dengan pendengar lain gitu loh. Paham ya? Waktu itu mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk atau bukan? Ditanya oleh orang-orang mereka itu ya. Jadi pemerintah saat itu mengizamkan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Nah, para imam ini menggunakan tauriah ketika dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk atau bukan? Mereka mengatakan Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, hadhil arba'atu makhluqatun. Senyum paham tak? Eh, barakallahu fikum. Empat-empatnya ini makhluk. Bayangkan itu. Paham tak maksudnya itu? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil kata Imam tadi, empat-empatnya makhluk. Masa Al-Qur'an makhluk? Eh? Keliru kan padahal? Al-Qur'an kalau atau makhluk? Kalamullah. Nah, para imam tadi mengatakan Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'ah, empat-empatnya ini makhluk katanya. Benar atau keliru? Empat-empatnya makhluk benar? Apa maksudnya? Nah, gimana? Antum gimana Ahmad? Keliru ya? <laughs> Masya Allah. Empat-empatnya ini makhluk benar atau keliru Mas? Keliru? Empat-empatnya loh. Ini loh, empat-empatnya loh. Makhluk bukan? Empat-empatnya loh. Yang mereka inginkan itu untuk mengelabui pemimpin tadi karena takut kalau dicambuk. Ini namanya tauria tauria itu dia menginginkan lain yang dipahami si pendengar lain. Ketika tanya Al-Qur'an makhluk bukan, mereka mengatakan Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil hadil arba'ah, empat-empatnya jari jemari ini maksudnya makhluk itu loh. Itu yang diinginkan mereka. Akhirnya mereka paham, udah ini selamatkan ini jangan katakan makhluk. Ini namanya tauriah. Tauriah itu seperti itu. Jadi benar ya, mereka ngomong itu benar karena yang mereka inginkan jari jemari ini. Empat-empatnya makhluk ini kan jari jemari ini. Ewa, itu maksudnya tauriah ini seperti tauriah. Ketika kisahnya siapa diantaranya juga biar antum tambah paham, kisahnya apa itu? Ibrahim. Ibrahim alaihissalam ketika berjalan dengan istri beliau siapa? Sarah. Sarah terkenal istri beliau yang cantik. Paham ya? Saat itu beliau berjalan dengan Sarah barakallahu fikum. Kemudian ada raja yang bisa dikatakan raja itu enggak suka kalau ada perempuan cantik berjalan dengan laki-laki lain. Paham ya? Dan perhatian baik-baik. Kemudian setelah itu ditanya oleh raja itu dengan semakna, "Man hadhihi ya Ibrahim?" Siapa yang bersama muwahi?" wanita ini wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, "Hadhihi ukhti." Ini adalah saudariku, padahal istrinya. Maksud saudariku seiman gitu loh. Itu namanya tauriah itu namanya. Tauriah itu dia mengucapkan ucapan lain yang dipahami oleh si pendengar dengan si pengucap lain. Paham salah ya dalam rangka untuk menyelamatkan tadi itu. Paham salah Nah barakallahu fikum. Allah musta'an. Qalu fa ahbibhum fa innaka tafrahu tuhibbu as-salaf as-salih engkau mencintai para pendahulu yang saleh wa aimatul Islam dan juga para aimah yang, yang beragama Islam fa inna hadza alamatul iman dan yang seperti ini merupakan tanda keimanan walam yadkurul musannifu Abu Hanifah perhatikan baik-baik ini biar enggak gagal paham kenapa mualif enggak menyinggung sedikit pun Abu Hanifah yang singgung Imam Malik Syafi'i Ahmad Abu Hanifah kenapa kok disendirikan itu? loh kita lihat li'anna Abu Hanifah qila innahu minat tabi'in li'annahu adraka jama'atan minas sahabah was sahih annahu min atba'i tabi'in Dikarenakan Abu Hanifah mengatakan dia termasuk tabi'in, tapi padahal pendapat yang sahih dia nah walaupun disebutkan dia menjumpai se sekelompok dari kalangan sahabat was sahih pendapat yang sahih, beliau termasuk apa? pengikutnya para tabi'in, atba'u tabi'in. Wa annahu lam yudrikus sahabat dan bahwasanya Abu Hanifah tidak menjumpai sahabat, wa inna ma adrakat tabi'in dan hanya saja beliau menjumpai tabi'in fahuwa minal qarnis salis beliau berada pada generasi atau abad yang ketiga minal qurun al-mufaddalah dari tiga generasi yang diberikan keutamaan wa huwa awal a'immatul arba'ah al-matbu'in fi zaman yang mana Abu Hanifah termasuk imam yang empat yang paling pertama yang diikuti dan punya pengikut nah barakallahu fikum pada zaman ini barakallahu fikum. Yang jelas barakallahu fikum insyaallah sudah kita lewati para ulama terkadang enggak menyebutkan nama Abu Hanifah karena Abu Hanifah ma'ruf diikuti bukan karena ilmunya tapi karena banyak Nah barakallahu fikum pengikutnya saja. Karena sudah kita lewati madhabnya dibangun di atas apa? 120 hadis yang 80 hadisnya dhaif, yang 40 sahih. Paham ya? Jadi kesimpulannya madhabnya dibangun di atas 40 hadis sahih, yang 80 lemah hadisnya. Paham ya? Itu nanti kita bisa baca pada pertemuan yang akan datang kalamnya sebagian para nah barakallahu fikum para a'immah dan para surah. حفظهم الله جميعا نسأل الله سلامة العافية والحمد لله رب العالمين